Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil Wa ba'du qala al-musannif rahimahullah ta'ala al-mithal ats-tsalitsa asyara. Kus. Al-mithal ats-tsalitsa al-mithal ats-tsalitsa asyara. ربك يقال ما هو ضمير هذه الحياة وإنه وحقيقتها حتى يقال حتى يقال إنها سرقت عنه بل يقال إن ظهيرها أن الله تعالى خلق الأنعام بيده كما خلق آدم بيده أو يقال إن ظهيرها أن الله تعالى خلق الأنعام كما خلق غيرها لم يخلقها بيده لكن إضافة amali ilal yati wal muradu safifuha ma'rufun fil lughatil arabiyyah arabiyyati allati nazala bihal quran amal qawlul awalu falaysa wajhul lafzi li wajhaini hadhuma anna lafza la yaqtadihi bi muqtadil lisanil arabiyyi alladhi nazala bil quran ala tara ila qawlihi ta'ala wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum wa qawluhu dhahara fasadu fil bari wal bahri bima kasabat aydin nasi liyudhiqahum ba'dallazi amilu la'allahum yarji'un wa qawluhu dhalika bima qaddamat aydikum fa inna murada ma kasabahu ul insanu nafsahu wa ma qaddamahu wa in fa inna amalahu bi ghairi yatihi bi khilafi ma idza qala hamil amil qala amil tuhu biyadi kama fi ta'ala wa wailul lil ladzina yaktubuna al-kitaba bi aydihim thumma yaquluna hadza min amrillahi wa innahu yadullu ala mubashirati mubasharati syai'i mubasharati syai'i bil yadi nah Uh, subhat yang ke 13 yang kata ahlu takwil yaitu ahlu tahrib bahasanya ahlu sunnah melakukan takwil. Dalam firman Allah di surat Yasin ayat yang ke-71 Awalam yara tidakkah mereka melihat atau mengetahui anna khalaqna lahum yang kami ciptakan untuk mereka mimma amilat aidina an'aman kami menciptakan anak aman berbagai binatang ternak mimah amalat aidina binatang ternak tersebut kami ciptakan ya, dengan apa yang dilakukan oleh tangan kami. Al-jawab maka jawabannya perlu call kita katakan apa zahir ayat dan makna hakiki untuk ayat ini sehingga bisa dituduhkan dan dikatakan bahasanya ayat ini telah dipalingkan dari makna hakikinya maka perlu kita dudukkan dulu apa makna hakikinya baru di situ kita bisa mengklaim apakah ayat ini dimaknai dengan makna hakiki ataukah tidak nah, ataukah kita katakan bahasanya bahir ayat Bahasanya Allah menciptakan al-an'am binatang ternak sebagaimana menciptakan makhluk yang lain yaitu Allah tidaklah menciptakannya dengan tangan lakin itu fatul amal ilal yadi namun di sini al-amal disandarkan kepada tangan wal murad dan yang dimaksudkan adalah sahibuha sahibul amal atau sahibul yad dan yang dimaksudkan dalam Sahibul Yad ini satu hal yang ma'ruf dalam bahasa Arab yang dengannya Al-Quran diturunkan. Amal kaul awal adapun uh, eh, adapun uh, eh, pendapat yang pertama atau perkataan yang pertama falaisa wadhahu lafzi maka itu bukanlah zahir lafaz ayat karena dua alasan. Ya, kalau awal mengatakan inna zahirahasnya zahirnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan al-an'am binatang ternak dengan tangannya sebagaimana Allah menciptakan Adam dengan tangannya. Sedangkan kalau yang kedua mengatakan dosanya zahir ayat Allah menciptakan binatang ternak sebagaimana menciptakan makhluk yang lain Allah tidak menciptakannya dengan tangan namun al amal di sini di, diidofahkan kepada aliat dan yang dimaksudkan adalah sahih yad ini adalah satu hal yang makruh terkenal dalam bahasa Arab yang merupakan bahasa Al-Quran misalnya Al-Qal al-awal itu bukanlah zahir lafad dengan dua alasan alasan yang pertama karena lafad tersebut layak tadi tidaklah bermakna semacam itu muktabal lisanil arabi menurut bahasa Arab. Ya, menurut bahasa Arab kalimat mimma amilat aidina itu tidaklah menunjukkan kalau an, an, an, al-an'am atau binatang tanah itu diciptakan dengan tangan. Maka lafaz uh, dalam ayat di surat Yasin tidaklah ayat tadihi bermakna semacam itu menurut bahasa Arab yang dengan nyala Al-Qur'an diturunkan. Namun lafaz mimma amilat aidina an aman itu semisal dengan firman Allah wa ma asabaka min musibatin fa bima kasabat Dan semua musibah yang menimpa kalian adalah disebabkan maksiat yang dilakukan oleh yang kalian lakukan. Maksiat yang kalian lakukan maknanya, bukan dilakukan oleh tangan-tangan kalian. Namun maksiat yang kalian lakukan. Nampaklah kerusakan di daratan, banjir, tanah longsor, gempa bumi, wal bahar dan di lautan, hmm, badai laut dan yang dan semisalnya Bima kasabat Aidina disebabkan dosa yang dilakukan oleh manusia, bukan yang dilakukan oleh tangan manusia. Kenapa Allah kirimkan musibah dan bencana liyudhiqahum supaya Allah membuat mereka merasakan dan mencicipi ba'dullah diamilu sebagian dari dampak kemaksiatan mereka la'allahum yarji'un Mudah-mudahan mereka mau kembali bertobat. Demikian juga firman Allah dari bima qaddamat aidikum itu disebabkan apa yang dilakukan oleh tangan eh, apa yang kalian lakukan, bukan apa yang dilakukan oleh tangan kalian. Maka ayat-ayat ini fa'inal murad maka yang dimaksudkan adalah maka sabul insan nafsuhu apa yang dilakukan oleh manusia itu sendiri Pemakodamu dan apa yang dia lakukan meskipun e, apa yang dia lakukan itu tidak menggunakan tangan karena di sini kasaba kodama e, langsung disambung dengan yadin atau aidi kasabat aidikum bima kasabat aidin nasi qaddamat aidikum maka jika uh, yadun atau aidi itu uh, didalui oleh kata kerja dan yadun atau aidinya itu tidak diberi ba maka maknanya adalah sahibul yadi maknanya adalah sahibul yadi bikhila berbeda idza amil amiltuhu biyadi. Beda maknanya dengan kalimat amilat amiltuhu biyadi. Kulakukan hal ini dengan tanganku. Maka di sini terdapat ba yang menghubungkan antara fi'il dengan yadun atau aidi. Nah, kalau ada baknya maka ini menunjukkan sesuatu yang dilakukan dengan tangan yang asli tangan. bahwa lil naik yaktubunal kita bi aidihim. Maka celakalah orang-orang yang menulis buku dengan tangan mereka kemudian mereka mengatakan hadza min indillah ini datang dari sisi Allah. Nah kalau fi'il sama yadun atau aidi itu disambungkan dengan ba fa inna yadullu ala mubasyarati syai' bil yadi maka itu menunjukkan bahasanya tangan itu bersentuhan langsung dengan sesuatu yang melakukan sesuatu adalah tangan wahyu asani annahu law kana umradu anna Allah Ta'ala khalaqa hadhil an'ama biyadihi lakana lafdul ayati khalaqna lahum biaidina an'aman kama qala Allah Ta'ala fi adami fi adama kama qala Allah kama qala Allah Ta'ala fi adama ma man'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadayya bi anna qur'ana nazala bil bayani la bit ta'mimi ta'miyati la bitamiyati liqaulihi ta'ala wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai'in. Nah, yang kedua, laukanan murad seandainya yang dimaksudkan bahasanya Allah menciptakan binatang ternak dengan tangannya, sebagaimana Allah ciptakan Adam dengan tangannya, tentunya bunyinya ayat khalaqna lahum bi aidina pakai ba sebagaimana firman Allah tentang Adam Ma manaka wahai iblis apa yang mencegahmu untuk bersujud lima kolak kebiyadaya kepada Adam yang telah kuciptakan dengan dua tanganku. Karena sesungguhnya Al-Quran turun dengan Al-Bayan dengan kejelasan bukan dengan ketidakjelasan. Panazzalna 'alaikal kitab tibyana likulli syai' kami turunkan padamu alkitab yaitu Al-Qur'an menjelaskan segala sesuatu. Wiwit. Wa aqulu hadha huwa al-mithalu thalitha asyara min yas'amu yas'amu yas'amu ahli ta'wili anna ahla sunnati sarrafuha an zahiriha wa mulakhasu ma dzakarahu al-musannif rahimahullahu biala hadzal misali yatadammanu ma yati awalan anna zahira hadhil ayati haqqun ala haqiqatihi walakin ma hadza zahiru alladhi huwa hakun ala hakikatihi da'aitum wa da'aitum Annana sarafna sarafna naso anhu Au yukalu Ma zahiru hadihil ayati Al muradu minha Hatta tad'uwa da'aitum Alaina Mansor Min sarfiha biha anhu Hal zahirul ayati Annallaha Basyaral khalqal an'ami Biyadihi Au annahu khalaqaha qudratihi faswabu annallaha subhanahu wa ta'ala lam yubashir khalqal an'ami biyadihi kama basyaral khalqa adama fastama fastami fastami ila qaulihi ta'ala tsumma ta'ammalu ta'ammalahu ta'ammalhu ta'ammalhu malhu hadhil ayati tadahu lakal farqa farqu far al farqu jalian. nah Aku katakan inilah subhat yang ke-13 Minal amzilah dari subhat-subhat Yang uh, Ahlu takwil beranggapan Bahasanya ahlu sunnah uh, Menyelewengkan Menyelewengkan dalil tersebut Dari makna Zahirnya Melakos Ringkasan apa yang disampaikan oleh penulis hiala terhadap subhat ini ya tadi jelas mayati dengan keterangan berikut ini pertama dari ayat itu adalah hak sebagaimana mana hakikinya namun apa itu makna dohir untuk ayat yang merupakan kebenaran sebagaimana mana hakikinya dan kalian mengklaim kalau kami memalingkan nas darinya. Ayukalaka atau dikatakan mazahirul hadil ayat apa zahir ayat ini yang dimaksudkan oleh ayat sehingga kalian klaim apa yang kalian klaim kepada kami karena kami memalingkan ayat darinya. Apakah zahir ayat rasanya Allah menciptakan basyara khalqal adam menciptakan basyara khalqal an'am menciptakan binatang ternak basyara langsung biadi dengan tangannya ataukah Allah menciptakan binatang ternak dengan kuasanya Oh, sudah tadi ya. Faswa maka yang benar Allah Subhanahu wa taala tidaklah menciptakan binatang ternak langsung dengan tangannya sebagaimana Allah menciptakan Adam langsung dengan tangannya. Fastami maka dengarkanlah firman Allah Ta'ala Kemudian renungkanlah Ma'ahadil ayat-ayat tersebut Akan jelas bagi anda al perbedaan Jalian secara jelas Dan nyata dan gamblang ya, ayat zira lana masih masih yata adama wa qadlahu dakara fi kitabi ما يدل على مباشرة خلقه بيده وقال تعالى في شأن إبليس عليه لعنة الله حين امتنأ من السجود ما منع ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي فلو كان المفرد باليدين في هذه الآية وما شابهها شابهها وما شابهها مما قصه الله علينا من خبر إبليس عليه لعنة الله وإبائه عن السجود لو كان لو كان المراد القدرة لما كان لآدم مزية على على سائر المخلوقات فإن جميع المخلوقات مخلوقة بقدرة الله سبحانه وتعالى ثانيا يمتنع في هذه الآية أن الله بشر خلق khalqal biyadihi an'ama khalqal an'ama biyadihi li'annahu fi hadhihi al-ayati ta'addal ta'addal fi'lu bi nafsihi qala mimma amilat aydina wa fi khalqi adama qala biyadayya fa dhahara al-farqu baina baina an jaliyan wadihan liman arada al-haqqa wajada fi talabihi فالأنعام كلها مخلوقة بقدرة الله عز وجل وهي مما عملته الأيدي فالأيدي هنا معناه القوة والقدرة مثل قوله تعالى والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون أي بقوة وقدرة فالأيدي في هذه الآية التي هي محل المثال مستر هذا يعيد أيدا وليست هي جمع يد مثال آخر لما شنع الله سبحانه وتعالى على أحبار اليهود قال فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم والمعنى أنهم بشروا التحريف وكتبوا للناس كتبا بأيديهم بأقلامهم فقالوا هذا من عند الله Al-amru Nah. Falamma arada maka tatkala Allah ingin untuk menampakkan kepada kita kelebihan Adam dan kelebihan Adam, maka Allah sebutkan dalam Al-Qur'an hal yang menunjukkan bahasanya Allah menciptakan Adam langsung dengan tangannya. Faqala ta'ala Allah ta'ala berfirman tentang iblis alaihi laknatullah ketika iblis menolak untuk bersujud, apa yang menghalangi untuk bersujud? pada Adam yang kuciptakan dengan dua tanganku. Maka yang seandainya yang dimaksud dengan dua tangan dalam ayat ini dan semisalnya yang Allah kisahkan pada kita tentang cerita iblis alaihi laknatullah dan keengganan dia untuk bersujud kepada Adam seandainya yang dimaksud adalah al-qudra kemampuan kekuasaan Allah tentu Adam tidak memiliki kelebihan dibandingkan makhluk-makhluk yang lain karena semua makhluk tercipta dengan kuasa Allah Subhanahu wa taala. Poin yang kedua, yang tani satu hal yang mustahil untuk ayat ini bahasanya maknanya Allah menciptakan binatang ternak langsung dengan tangannya. Karena dalam ayat ini fiilnya muta'adi secara langsung tanpa huruf jer Mima amilat aidina. Beda dengan penciptaan Adam itu pakai huruf jer biadaya maka jelaslah perbedaan antara dua teks ini jali yang jelas, wadi yang jelas bagi orang yang menginginkan kebenaran maka dia akan menjumpai mendapatkan dalam ketika dia tolak berupaya untuk mencari kebenaran sehingga binatang ternak seluruhnya tercipta dengan kuasa Allah Azza wa Jal wa yamimma amilat suhu al aidi dan binatang ternak itu adalah amilat su aidi diciptakan oleh kekuasaan Allah. Maka aidi di sini maknanya adalah kekuatan dan kekuasaan. Ya, apa beda kuah dengan kudroh? Bedanya kuah itu ini, lawan kata dari abdaf Sedangkan kudro itu lawan kata dari al-ajiz. Lawan kata dari al-ajiz. Al-ajiz artinya sama sekali tidak bisa apa-apa. Ad-da'af bisa namun tidak sempurna. Bisa namun dengan sempoyongan, bisa namun dengan kelelahan yang hebat, dan jika ada kalimat pindahkan, geserkan batu ini ke sana, maka ketika ada orang yang diperintah itu berusaha untuk geser batu, namun batu sama sekali tidak bergeming, tidak tidak bergerak, gerak saja enggak, maka artinya orang ini mengalami ajiz dan jika dia bisa mindah namun dengan susah payah, banjir keringat, jalannya tertatih-tatih, kerja mengalami dof. Namun bisa bisa digerak, bisa dipindahkan. Namun dia eh, kesusahan, kecapaian, kepayahan itu dof Kalau kuat, wah, dia geser dengan waktu yang singkat, tanpa sempoyongan, maka dia ada badannya kuat. Bersama abanainaha biaidin dan kami membangun langit biaidin dengan kekuatan dan kami adalah orang-orang yang meluaskannya. Aidin di sini maknanya Bikuatin, wa kudratin dengan kekuatan dan kekuasaan Dengan kekuatan dan kemampuan Maka al di dalam ayat ini Yang ini merupakan mahalul misal uh, Adalah sasaran subuhat Adalah masdar dari ada yaitu aidan Bukan jamak dari yadin Contoh yang lain tatkala Allah ingin menunjukkan betapa jeleknya kelakuan ulama-ulama Yahudi Allah katakan fawailul lilladzina yaktubuna alkitaba bi aydihim yaktubuna bi aidi Artinya mereka melakukan tahrir secara langsung Mereka sendirilah yang melakukan tahrir. Mereka membuat buku untuk manusia Beberapa buku dengan tangan mereka dengan pena-pena mereka lalu mereka katakan buku ini adalah ajaran yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, iman. Karena Fa'amilathu yadi ay kasabun Wa sanatuhu biyadi ay basyatu sanat sanat Son'atahu Son'atahu Fasanatuhu Fasana'athu yadi Fasana'athu yadi Wairu غير صنعت صنعته بيدي غير صنعته بيدي وعملته وعملته بيدي فإذا تعدى الفعل بالباء فإنه يقتضي المباشرة باليد المخلوقة وإذا تعدى بنفسه فقال عملته يدي كسبته يده كسبته يداه كسبته يده جنت جنته يداه يده فإن المراد معناها أنه من كسبه فإذا وقع إنسان فيما يستوجب عقوبته عقوبته عقوبته وظهر منها تحسر قيل له هذا مما جنته يدك وقد يكون بنظره وقد يكون بلسانه وقد يكون بإعاز منه فيقال جنته يدك وليس معناها إنك بشر عمل هذا بشرت إنك بشرت عمل هذا الشيء بيدك di Bislafi qaulul qaili dia hadza biyadika ya fulan Fa'alta hadza biyadika ya fulanu Hadza anta fa'altu fa'altaha dia biyadika Maknahu basyarta fi'lahu Sanatahu hatta roha'an nasi Allahu a'lam Nah Poin yang ketiga Kalau kata-kata kasaba disandarkan kepada tangan Demikian juga amal disandarkan pada tangan Kemudian maknanya adalah sohibuliyat adalah ambun syai'un za'i'un. Satu perkara yang tersebar dan tersebar. Bahwa uslubun maka itu adalah di antara uslub bahasa Arab yang dengannya Allah menurunkan Al-Quran. Makanan nuzuluhu dan adalah turunnya Al-Quran dengan bahasa Arab yang nyata. Pemasaran maka misalnya ketika ada orang yang mengatakan Annathu yadi e, wa sanathu yadi wa sanatuhu di, maka orang yang berakal bisa membedakan makna dari dua kalimat ini. Karena amilat yadi artinya kasab kasabtuhu aku lakukan. Wa sanatuhu e, di artinya aku sendiri langsung yang membuatnya Fasonat yadi maka kalimat sona sona'athu yadi itu berbeda dengan kalimat sona sona'tuhu biyadi dan amal tuhu biyadi. tak ta'adal fi'lu maka jika fi'il itu muta'adi dengan ba fa'ina yaktadi maka maknanya adalah mubasyarah biyadi al-ma'rufah. Bahasanya tangan yang kita kenal sebagai tangan itu ya, bersentuhan langsung melakukannya. Namun jika mutaati dengan uh, secara langsung amlathu yadi kasabathu yadi janathu yadahu maka yang dimaksudkan adalah itu adalah jeripayah dan usahanya. Ya, amilatu yadi kasabat eh, kasabathu yadahu artinya dilakukan oleh keduanya. Janathu yadahu ini adalah perbuatan jahat yang dilakukan langsung oleh e, atau yang dilakukan oleh tangannya. Faidawaka insan maka jika seseorang itu terjumus dalam satu perkara yang dia menyebabkan dia berhak untuk mendapatkan hukuman dan nampak padanya kesedihan, maka dikatakan padanya ini loh kejahatan yang dilakukan oleh dua tanganmu Inilah mimma ya ada kata pabak berarti apa? Kejahatan yang kau lakukan Boleh jadi dengan pandangan Boleh jadi dengan lisan Dan boleh jadi Bi'i'azin minhu Allah alam makna i'az I'az kalau di Munawir artinya kemiskinan Mungkin i'ar Mungkin i'ar Kalau i'ar artinya memberi pinjaman. Maka kalimat janatu yadaka tidaklah maknanya bahasanya engkau basyata amalah hadza syai' biyadika. Secara langsung melakukan hal ini dengan tanganmu. Beda kalau fa'altu hadza eh, fa'alta hadza biyadika ya bulan. Maka artinya adalah anta fa'alta fa'altahu biyadika engkau e, membuatnya dengan tanganmu maknahu basyarta fi'lahu engkau secara langsung melakukannya basyarta fi'lahu wa san'atahu hatta ra'ahun nasu sehingga manusia melihat dan menyaksikannya maka intinya e, dalam bahasa Arab terdapat perbedaan e, ketika ada fiil dengan yadun, itu kalau langsung maka maknanya itu adalah ora bukan tidak ada hubungannya dengan tangan tapi kalau e, setelah e, sebelum e, yadun ini pakai bak maka inilah terjemahnya atau maknanya tangan Intinya demikian. Maka ini menunjukkan pentingnya bahasa Arab untuk membantah subhat karena ya, dengan kemampuan bahasa Arab yang bagus maka orang bisa melihat di manakah kesalahan orang-orang ya, yang melakukan penyimpangan Di manakah letak keluarannya? Di sini letak keluarannya karena tidak mencermati uslub bahasa Arab yang membedakan antara biadi dengan ba ataukah langsung biadi. Ini perdana. وإذا ظهر بطلان القول الأول تعين أن يكون الصواب هو القول الثاني وهو أن ظاهر اللفظ أن الله تعالى خلق الأنعام كما خلق غيرها ولم يخلقها بيده لكن إضافة العمل إلى اليد كإضافته إلى النفس بمقتضى اللغة العربية بخلاف ما إذا أضيف أضيف إذا أضيف إلى النفس و Udiyat bilba Udiyat bilba'i Fatanabbah Al-farqa Atul al-farqi eh, Fatanabbah Lil-farqi Fa'inna tanabbaha Fa'inna tanabbuha Fa'inna tanabbuha Lil-furuqi al-Mubashabihati Min eh, Min ajwadi eh, Min ajwadi anwa'il علمي وبه يزول كثير من الإشكالات شرح وأقول إذا عرفت أيها القارئ إذا عرفت أيها القارئ إذا عرفت أيها القارئ الكريم أن المراد بالآية التي هي آية المثال أن الله سبحانه وتعالى لم يباشر خلق خلق الأنعام بيده ظهر لك الفرق كما قدمنا بين تعدية الفعل بنفسه وتعدية وتعديته بالباء فتعديته بالباء تقتضى المباشرة وتعديته بنفسه تقتضي مجرد Son'ati Nah Wa doha jika nampak dengan jelas e, tidak benarnya alkohol al awal ta'ayan satu keniscayaan satu keharusan bahasa yang benar adalah alkohol lusani yaitu bahasanya zahir lafaz Allah menciptakan binatang ternak sebagaimana menciptakan makhluk yang lain Allah tidak menciptakan dengan tangan akan tapi amal di sini dinisbahkan kepada tangan sebagaimana penisbatan tangan kepada nafsi dalam bahasa Arab. Lain halnya jika e, tangan tersebut bahkan kepada nafsi kemudian mutaadinya pakai ba banyak itu uh, eh, eh, wa bil ba ila yadi kemudian ada ba yang disambungkan pada yadi Fatanapa maka perhatikanlah perbedaan karena memperhatikan perbedaan di antara hal-hal yang nampaknya serupa telah termasuk jenis ilmu yang sangat-sangat bagus. Dengan inilah yaitu tanabu lil, lil furuq hilanglah banyak hal-hal yang membingungkan. Sampai-sampai uh, dalam ilmu fikih dibuat ilmu khusus tentang hal ini. Maka di antara cabang ilmu fikih adalah ilmu al-furuq al-lughawi eh, eh, al-furuq al-fiqhiyah. Al-furuq al-fiqhiyah. Bagaimana dalam bahasa eh, dalam bahasa Arab itu ada bidang ilmu al-furuq al-lughawiyah. Apa beda jalasa dengan ada Apa beda nama dengan koda Apa beda waqafa dengan koma? Ya, dan seterusnya itu dibahas di Al-Furuq Al-Ghawiyah. Maka di sini kita kita lihat Eh, bahasanya eh, dengan al-huruf al-lughawiyah kita bisa eh, menampakkan benarnya keyakinan ahlu sunnah dan batilnya keyakinan ahlul batil dengan al-furuq al-lughawiyah yang yang membedakan tentang nanti yadun apakah dia disambung dengan ba ataukah tanpa disambung dengan ba Aku katakan jika engkau wahai pembaca yang mulia telah mengetahui bahasa yang dimaksudkan oleh ayat Arti ayat dan misal yang ini ayat itu jadi sumber subhat bahasa Allah lepas bersentuhan langsung dalam penciptaan ada eh, eh, binatang ternak dengan tangannya Jelas bagi anda perbedaan Sebagaimana Kodam telah kami sampaikan Terdapat perbedaan antara Manakala fi'il itu muta'adi dengan sendirinya Atau muta'adinya dengan ba Kalau muta'adinya dengan ba Maka menunjukkan makna Tangan memang bersentuhan langsung Kalau muta'adi dengan sendirinya Maka maknanya adalah semata-mata Melakukan Rizki Fahadil ayat Ruhiyah Nasun Fa'inuk Bi ala Allah Subhanahu Wa Ta'ala Lam yaklu Bil an'ama Biyadihi Kama khalaqa Adam Biyadihi Fafi khalqil an'ami Qala Ta'ala Wa Aminat amila sayyidina Fajami'ul makhluqati tahta hada Di khilafi adal Alayhi salatu wa Fa Fa'innahu makhlukun biyadailahi Azza wa jalla Basharallahu farqahu biyadihi Wa yasidu hada mutuhan Anna iblisa alaihi wahi Lam yahtaja ala Allahi azza wa jalla Walau kana laisa tamata farqun bina hada wa hada wa anna Allah khalaqa al-an'ama mithlu ma khalaqa adama aw khalaqa adama mithlu ma khalaqa al-an'ama lakana li iblisa an yaqula wa amal ya Robi khalaqtani bi yadayka yakni bi qudratika lakinnahu lam yahtajja bihada di an annahu ya'riful farqa Faktaja bil qiyasil fasli khalaqtani min darin wa khalaqtahu min tinin Thumma nabah syekhu rahimahullahu fi nihayati hadha takriri ila akhir daruriyin Wadhalika al-amru yang yaqbali sahibul ilmi ayatukan turuqa bainal umuri المتشابهة فإن معرفة الفروق في هذا الباب تكسب الطالب زيادة حق في المعاني وتزيل عنه اللبس والإشكال فيفسر كل ناس بحسبه. نعم. Fahadil ayat maka ayatnya adalah dalil tegas bahwa Allah Taala tidaklah menciptakan binatang ternak dengan tangannya sebagaimana menciptakan Adam dengan tangannya. Karena dalam masalah penciptaan binatang ternak firman Allah amilat aidina. Maka semua makhluk di bawah poin ini. Berbeda dengan Adam maka dia makhlukun biadillahi azza wa jalla adalah satu hal yang e, Allah ciptakan biadi biad dengan tangan Allah azza wa jalla. Allah khalqahu biadhi Allah sendiri yang langsung menciptakannya dengan tangannya. Jadi semakin jelas manakala kita ingat bahwa iblis adalah laknatullah tidaklah mendebat Allah Falau sama maka saatnya di sana ada perbedaan antara e, iblis dan Adam. E, perbedaan antara ini dan itu wa anallah kalakal an'am dan Allah menciptakan binatang ternak semisal menciptakan Adam. Tak menciptakan Adam semisal menciptakan binatang ternak, tentu iblis bisa mengatakan wahai Rob, engkau ciptakan aku dengan dua tanganmu, yani dengan kekuasaanmu Bagaimana ada menciptakan juga dengan dua tanganmu kan, Tapi Iblis tidak berujar dengan hal ini Karena dia mengetahui perbedaannya Fatajab bil kias fasid Maka kemudian Iblis Berhujah dengan kias logika yang tidak benar Kau ciptakan aku dari api Kau ciptakan Adam dari tanah Maka di sini di, e, disampaikan Bahasanya di antara hal yang menunjukkan bahasanya Adam benar-benar Allah ciptakan dengan tangan dan tangan di situ adalah tangan dan bukan kekuasaan adalah iblis tidak menggugat hal ini. Seandainya Allah uh, uh, Allah ciptakan Adam sebagaimana Allah ciptakan yang lain, tentu iblis akan menggugat dengan mengatakan ya Allah engkau ciptakan aku juga dengan dua tanganmu tapi iblis nggak berani mengatakan hal itu karena dia saham Kemudian penulis mengingatkan di akhir penjelasan akan satu hal yang sangat urgen Wadalikal amru dan hal tersebut adalah sepatutnya seorang penuntut ilmu mengetahui perbedaan di antara hal-hal yang tidak jelas. Karena mengetahui perbedaan dalam masalah ini, tak sebut talib akan menetapkan bagi seorang penuntut ziyadata hakfin tambahan kecerdasan dalam makna dan akan dandainya kesamaran dan ke eh, iskal dan kebingungan masing-masing nas ditafsirkan sesuai dengan tempatnya masing-masing. Ada pertanyaan? menerapkan dirinya mempunyai dua tangan baliadahu nafsu total kemudian kaitannya sama uh, ayat yang khalaqtu daya bukan dimaknai uh, dua tangan juga dengan kedua tangan itu apakah kalau kita membaca dengan biadi karena kalau tidak ada harokat kan dia tulisannya sama sama maka itu dikatakan menyimpang dari apa kita lihat ada nggak kiroah biadi? Kalau ada kiroah biadi ya dan kiroahnya kiroah yang uh, eh, muktabarah, eh, kiroah yang sahihah ya tidak menyimpang dibaca biadi. Namun kalau tidak ada di ilmu kiroah nggak ada untuk ayat surat sod itu tidak ada kecuali biadaya maka membacanya dengan biadi adalah penyimpangan atau orang membacanya mm, dia membaca surat sad itu dengan kira'ah hafaz an asim namun pas di situ dan kira'ah hafaz an asim biadaya dia membaca surat sad dari awal ya, pakai kiroah hafaz an asimnya kiroahnya hafaz an asim cuma biadai ya dia baca biadai ya salah ya, meskipun ini ada di kiroah yang lain ya, karena dia bacanya dengan kiroah hafaz gitu. itu masalah lebih cenderung ke masalah kiroah terlebih dahulu sebelum kita katakan uh, tahrif uh, dalam masalah cara dalam masalah pembacaan kita tanyakan kepada ahli kiroah ada nggak kiroah di eh, misalkan di luar di luar ayat baru saja tulisan itu di turunnya sama biaya daya atau biadi itu untuk membedakan jadi baca daya atau biaya ya. hentetan kalimat oh, konteks kalimat konteks kalimat Nah, eh, naktafi bihadzal qadar sallallahu alaihi wa ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi alhamdulillahil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu Apa?